diberikan kepada kita. Terutama nikmat iman, ya, nikmat Islam, kemudian nikmat bisa dimudahkan oleh Allah duduk bersama dalam rangka memburu warisan para nabi yaitu ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab tentang hal-hal yang berkaitan ya tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bergadang ya. Bergadang ya. Ulun selalu susah bisa salah me, apa, salah mengatakan berdagang bukan ya, bergadang ya. Tentang bergadang. Hadis yang pertama hadisnya lemah ya, tapi kita ceritakan bahwasanya suatu malam Rasulullah saw alaihi wasallam berbincang dengan istri-istri beliau sebuah cerita ya. Kemudian salah seorang istri dari Nabi mengatakan seakan-akan cerita ini adalah cerita khurafat, cerita khurafat. Kemudian Rasul balik bertanya, "Apakah kalian tahu apa itu khurafat?" Maka khurafat adalah seorang laki-laki dari Udri, dari Udrah, dari kabilah Udrah, sebuah kabilah yang ada di Yaman. Jadi khurafat ini pernah diculik oleh jin di zaman jahiliyah maka dia tinggal bersama jin beberapa lama waktu ya. Kemudian dibalik dikembalikan oleh jin, maka otomatis khurafat ini bercerita tentang hal-hal yang ganjil yang dia temukan di alam jin. Tetapi orang-orang tidak mempercayainya. Sehingga tatkala mendengar sebuah berita yang aneh yang tidak dipercayai maka disebut dengan hadis khurafah, cerita yang khurafat. Tetapi hadis ini memiliki dua kelemahan ya. Pertama, di dalam rawinya ada yang lemah. Yang kedua, dari sisi teks hadis bermasalah. Bermasalahnya adalah salah seorang istri Nabi mengatakan seakan-akan cerita ini adalah khurafat. Tatkala Rasul bercerita, maka salah seorang mereka mengatakan seakan-akan cerita ini cerita khurafat. Seakan-akan istri salah satu istri Nabi ini mendustakan Nabi ya, mendustakan cerita-cerita Nabi. Maka ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi dari istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi benar, tatkala cerita tersebut dibumbui dengan kedustaan, keganjilan yang tidak masuk akal, maka disebut dengan cerita khurafat. Ya. Kemudian hadis yang kedua, ini majelis gibah ya, yaitu ada 11 orang perempuan yang mana mereka sepakat untuk membongkar semua keadaan atau sifat suami-suami mereka. Sebagian menceritakan keburukan, sebagian lagi menceritakan tentang kebaikan suami. Hadis nomor 253 ya. Kita baca. Qala imam Tirmizi haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwah an akhihi Abdullah bin Urwah an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat jalasat ihda asyrata imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a faqalatil ula zawji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jamalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal Qalat tsaniyah zawji la abussu khabarah inni akhafu alla azarah in azkurhu azkur ujarahu wa bujarahu qalat tsalithah zawjil ashannaq in antak in antik utallaq wa in askutu allaq qalat rabi'ah zawji kalailati kalailitihama la harrun wala qarrun wala makhafata wala sa'amah Qalatil khamisatu zawji in dakhala fahida wa in kharaja asida wa la yas'alu amma ahida. Qalat qalatis sadisah zawji in akala laffa wa in shariba ishtaffa wa in taja'al taffa wa la yulijul kaffa liya'lamal batha. Jadi perempuan-perempuan ini orang-orang yang cerdas ya, merangkai kata. <laughs> orang yang bagus ucapannya. Dia memang sebagian menggibah tetapi dengan bahasa sindiran bukan dengan belak-belakan. Qalatis sabiah zauji ayaya au ghayaya tabqa'u kullu da'in lahu da'un syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Qalatis saminah zaujil masu masu arnab warrihu rihu zarnab. Qalatit tasi'ah zauji rafi'ul imadi tawilun nijadi azimur ramadi qaribul baiti minan nadi. Qalatil asyurah zawji malikun wa ma, malikun malikun khairun min dhalik lahu ibilun kathiratul mubarik mabarik qalilatul masarih Iza sami'na sawtal mizhar ayqanna annahunna hawalik al hadith ya kita cukupkan berkata Imam Tirmidhi menceritakan kepada kami Ali bin Hujur Dia mengatakan Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami dari Hisham bin Urwah dari saudara laki-lakinya Abdullah bin Urwah dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sanatnya ini apa? Tiga tabi'in. Ada tiga tabi'in yang meriwayatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi tabi'in yang pertama di sini Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah seorang tabi'in mengambil hadis ini dari saudaranya. Nah, dari saudaranya sendiri, saudara kandungnya Abdullah bin Urwah. Abdullah bin Urwah juga termasuk ta, tabi'in. Kemudian Abdullah bin Urwah mengambil dari abahnya. Abahnya juga termasuk tabi'in bernama Urwah bin Zubair bin Awam. Jadi berdua ba'ding, Hisham mengambil dari Abdullah. Abdullah saudaranya. Abdullah mengambil dari abahnya. Urwah bin Zubair. Nah, tiga orang tiga orang ulama ini, rawi ini adalah seorang adalah tabi'in. Tiga-tiganya tabi'in. Hisham, saudaranya Abdullah, kemudian abahnya Urwah juga termasuk uh, tabi'in. Nah, kemudian Urwah bin Zubair mengambil dari bibinya karena ibunya Asma berdua bading dengan Aisyah. Mengambil hadis dari bibinya yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini sanad keluarga ya, sanad kekerabatan. Kemudian Aisyah mengatakan, duduk berkumpul 11 orang perempuan, ada yang mengatakan dari kabilah Yaman, ada yang mengatakan dari perempuan jahiliyah, ya. Ada yang mengatakan 11 orang perempuan ini adalah umat-umat terdahulu yang sudah tidak ada lagi. Maka mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan kabar-kabar dari suami mereka sedikitpun. Jadi bongkar-bongkaran Duduk sebelah seorang, ayo kita bongkar-bongkaran. Gimana laki kita di rumah masing-masing? Bagaimana suami kita tatkala mereka bersama kita dan seterusnya. Jadi mereka bongkar-bongkaran bagaimana suami mereka memperlakukan mereka masing-masing. Maka yang pertama dimulai dengan yang buruk-buruk dulu. <laughs> Faqalatil ula, maka yang pertama mengatakan Zawji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayantaqal. Suamiku itu seperti daging onta yang kurus. Suamiku seperti daging onta yang kurus. Dia enggak belak-belakan, tapi sakit ya maknanya. Ala ra'si jamalin wa'rin. Selain dia seperti daging onta yang kurus, kemudian letaknya di atas puncak gunung yang terjal, yang berbatu, yang susah untuk didaki. Kemudian la sahlun fayurtaqa. Gunung itu tidak mudah untuk didaki karena terjal bebatuan. Sudah berada di puncak, kemudian kalau hendak naik susah lagi. Ini bahasa kinayah. Wala saminun fayuntaqal. Daging itu juga tidak gemuk kalau seandainya dia gemuk, maka kita semangat untuk meraih sekalipun berada di atas gunung yang terjal. Tetapi hakikatnya ternyata daging tersebut sudah daging unta, kemudian apa? Susah untuk didaki. Ini ungkapan yang yang begitu pahit ya bagi seorang sua, seorang suami. Kemudian kata Syekh Abdul Razak menjelaskan hadis ini kita baca mukaddimah dulu. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan, "Hadzal hadis masyhurun 'inda ahli ilmi bi hadis Ummi Zara'." Hadis ini masyhur di sisi para ulama dengan sebutan hadis Ummu Zara. Hadis Ummu Zara. Dan di antara ulama wa min ahli ilmi min man afradahu bi musannafin khasin li kasrati fawaidihi. Dan di antara para ulama ada yang mengkhususkan mengarang sebuah kitab untuk menjelaskan hadis ini karena faidahnya yang yang banyak. Jadi ada sebuah kitab yang khusus membahas tentang satu hadis ini saja karena faidahnya sangat sangat banyak. Seperti Qadi bin Iyad rahimallahu taala di dalam kitabnya Bughyatur Ra'id lima tadammanahu hadis ummu hadis ummi zar'in minal fawaid. Itu nama sebuah sebuah kitab. Dan di antara mereka ada yang mensyarahkannya ya, dengan syarah yang bagus yang lengkap seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi hadis ini juga disyarahkan oleh dengan syarah yang panjang melebar oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Karena hadis ini terletak di mana? Sahih Bukhari. Nah, maka syarahnya pun penjelasannya pun ada di kitab Ibnu Hajar yang bernama Fathul Bari. وهذا الخبر الطويل الذي ذكرته عائشة Aisyah radhiyallahu anha للنبي Nabi الله alaihi wasallam anhul anha هؤلاء النسوة في نبأ كل واحدة منهن مع زوجها Dan hadis yang panjang ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi. Jadi Aisyah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulun tidak menemukan kenapa eh, dari mana Aisyah menemukan cerita ini. Ya. Apakah ini sudah masyhur Apakah ini cerita yang menjadi rahasia umum? wallah alam. Intinya Aisyah tahu tentang 11 orang perempuan yang mana mereka belak-belakan tentang suami-suami mereka. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan-perempuan yang menceritakan salah satu dari mereka sampai ke sebelasnya keadaan suami-suami mereka. Dan Nabi ini, ini baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini pelajarannya adalah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastami'u ilaiha mu'anasatan laha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimak. Nah, bahasanya bukan sami'a tapi yastami'a. Jadi kalau sami'a itu dia terkadang mendengar tapi kadang memperhatikan. Kayak pian ngobrol tapi pian sambil main HP. Itu mendengarkan tapi tidak fokus. Kan di antara adab kalau kita ngobrol maka istimak menyimak. Kan diantara adabnya apa? Maka HP eh, ditutup dulu, masukkan udah dalam kantong, baru ngobrol. Kalau sambil main HP, dia terkadang mendengar tapi otaknya bisa ke ke HP. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu istimak. Maksudnya apa? Menyimak apa yang disebutkan oleh Aisyah. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam memposisikan dirinya sebagai pendengar yang baik bagi istrinya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastami'u ilaiha mu'anasatan laha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimak cerita Aisyah karena berlemah lembut kepada Aisyah. Jadi termasuk muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik dengan istri dan itu kewajiban suami adalah menyimak tatkala istri apa? berkisah, curhat dan seterusnya. Bukan sambil main, main HP dan seterusnya, maka ini termasuk lemah lembutnya suami kepada istri. Itu tatkala istrinya cerita maka disimak. Dan termasuk wahusna muasyaratin dan termasuk bagusnya pergaulan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Fihi anna ihda asyarata imra'atan ijtama'na fi majlisin wahid. Di dalam hadis-hadis ini ada 11 perempuan yang mana mereka berkumpul dalam satu majlis. Satu majlis 11 ceritanya semua diceritakan langsung. Tidak sedikit demi sedikit, besok lagi, besok lagi, enggak. Semuanya habis satu majlis sebelas cerita yang disebutkan oleh sebelas orang perempuan. Wa ta'ahad wa ta'ahadana alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Dan mereka berjanji agar tidak menyembunyikan cerita-cerita suami mereka sedikit pun. Sawa'un makana min dzalika madhan Nah, sama saja cerita tersebut apakah pujian atau cacian. Jangan disembunyikan. Kalau hendak dikeluarkan ya ketika itu keluarkan semuanya. Ceritakan tentang suami yang baik, ceritakan juga yang buruk juga di, diceritakan. Faminhunna man dzakarat zaujaha bimadhin. Maka di antara mereka ada yang menyebutkan suami mereka dengan pujian. Ya dengan pujian. Faminhunna man dzakarathu biqadhin. Dan di antara mereka ada yang menyebutkan suami mereka dengan cacian, dengan hinaan, bahkan tidak tanggung-tanggung ya, nanti kita sebutkan luar biasa. Wa hunna man dzakarathu bihuma bihima ma'an. Dan di antara mereka ada yang menyebutkan suami mereka dua-duanya, yang buruk disebutkan, yang baik juga di, disebutkan. Ada yang tok melulu buruk, ada juga. Ada yang semuanya baik, ada juga ada yang dicampur. Terkadang baik, terkadang yang yang buruk. Maka berkata perempuan yang pertama. Dimulai dengan perempuan yang pertama. Perempuan ini mengatakan zaujilah mujamal ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun tokol. <clears throat> Suamiku seperti daging onta yang kurus sedikit dagingnya. Di, yang berada di puncak gunung yang terjal, yang susah didaki, yang tidak mudah untuk diraih, yang tidak mudah untuk didaki dan juga dagingnya tidak gemuk. Kalau seandainya gemuk, kita masih semangat untuk mengambilnya karena dagingnya bah banyak. Ini ternyata dagingnya ku, kurus sedikit, andakannya tinggi pulang di atas gunung, gunungnya ngalih pulang didaki. Ini serba kesulitan, serba buruk yang disebut oleh siapa? si perempuan yang pertama. Nah, perempuan yang pertama ini kata Syekh menyebutkan menyerupakan suaminya dengan penyerupaan ini untuk menjelaskan bahwasanya suaminya bersamanya sedikit manfaat dan kebaikannya. Suaminya apa? Sedikit manfaat dan kebaikannya kepada si si istri. Nah, jadi jangan sampai istri kita meyakini kita kita sedikit manfaatnya ya. Bukankah Rasul pernah mengatakan ya bahwa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya sendiri dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku sendi sendiri. Jadi tolak ukur seseorang itu baik bukan kepada orang luar rumah tetapi kepada orang yang di dalam di dalam rumah. Itu yang pertama, dia mengisyaratkan bahwa suaminya ini sedikit manfaat dan kebaikannya. Di antara sedikit manfaat dan kebaikannya suaminya pelit, suaminya apa? pelit. Maka dia ungkapkan dengan seperti apa? daging onta yang kurus sedikit. Itu menunjukkan pelitnya sua, suami. Jadi orang Arab itu mereka di antara tiga jenis binatang binatang yang bisa dimakan dagingnya, satu mereka mengutamakan apa? kambing. Itu yang paling enak, yang paling mereka suka. Kalau nggak ada kambing, maka dengan sapi. Yang terakhir, kalau nggak ada, maka dengan unta. Jadi yang paling mereka suka adalah kambing. Kalau nggak ada kambing, sapi. Yang terakhir baru baru unta. Jadi kalau dinilai dari sisi lezatnya, sisi lezatnya, sisi empuknya, sisi nyamannya, maka daging kambing yang nomor satu. Dari sisi yang tidak enak, karas, layat bahasa kitanya susah untuk dimasak itu adalah daging daging onta. Itu adalah daging onta. Dia membahasakan dengan daging onta, bukan dengan daging kam, kambing. Nah, berarti suaminya ini memang sedikit manfaatnya, kemudian kebaikannya termasuk di dalamnya apa? Pelit, apik, lawan bini pelit apalagi kepada orang lah lain. Kepada keluarga sendiri saja sudah pelit, apik, yang mana kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah, maka dia ternyata pelit dan engken. Nah, kemudian Kata Syekh meneruskan, dikarenakan sedikitnya faidah dan kebaikannya, maka perempuan ini menyerupakan suaminya dengan daging onta. Kita jangan bangga ya, pian seperti daging onta. Hmm, jangan kita. Itu ungkapan yang tidak baik ya, ungkapan yang tidak yang tidak baik. Li'annahu kenapa daging onta? Karena daging onta itu aghlaz min lahmid da'an wa karena dia keras, lebih keras, lebih layak ya dibandingkan dengan daging kambing dan selainnya yaitu daging sapi. Nah, selain dia seperti daging onta, ma'adzalika ghusun dagingnya sedih sedikit, kurus pulang. Ya. Artinya memang sedikit manfaatnya. Istrinya menganggap suaminya memang benar-benar sedikit kebaikan dan manfaatnya. Kemudian selain daging onta sedikit adanya berada di mana? Di puncak gunung yang keras, terjal, yang susah untuk didaki. Itu menunjukkan pelit ya. Selain sedikit manfaatnya, kebaikannya pun juga susah untuk didapatkan. Kebaikan dari si suami. Kemudian juga dagingnya tidak gemuk. Maka kalau gemuk kan bisa direbutkan, bisa diambil sekalipun berada di atas gu, di atas gunung. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Suami ini benar-benar sedikit manfaat dan kebaikannya Selain itu kata Syekh wa aurati akhlaqihi, jelek akhlaknya, buruk akhlaknya kepada si si istri. Kemudian wa ta'amulahu ma'aha, buruknya pergaulannya kepada si si istri. Wa fadhatahu wa ghilzatahu. Dia keras dan kasar kepada si si istri. Ini termasuk yang cukup lengkap keburukan suami. Ya, bukan kebaikan ya, tetapi keburukan. Nanti ada yang lebih sangar lagi, Pak. <laughs> Nanti ada. Ini ulun-ulun katakan sudah mendekati kelengkapan keburukan dari si suami. Ya walaupun masih ada sedikit kebaikan, sedikit kebaikan dari si suami. Tetapi dia mengatakan akhlaknya buruk, kebaikan dan manfaatnya sedikit, muamalahnya buruk, kemudian keras dan kasar kepada si kepada si istri. Tentu di sini ada sebuah faidah yang sangat penting bahwasanya watak suami bisa menular ke watak si, si istri. Karena suaminya pelit, tidak mau apa memberi nafkah kepada si istri, bisa jadi ter, bisa jadi ya si ibu juga pelit terhadap keluarganya, entah kepada tetangga bisa juga, kepada orang tua juga bisa. Kenapa? Karena dia tinggal bersama si suami dan suami bisa menularkan watak yang buruk kepada si si istri. Kalau misalnya suaminya keras, kasar, maka si istri pun juga bisa kasar dan keras kepada siapa? Kepada si anak. Jadi apa namanya? <clears throat> ini catatan <clears throat> catatan untuk para kita kepala keluarga, para suami, jangan sampai kita menularkan watak yang tidak baik kepada si si istri seperti pemarah. Maka si istri menjadi pemarah kepada anaknya. Pelit, maka dia juga bisa pelit kepada kepada anak-anaknya itu menunjukkan bahwa termasuk hal yang menyebabkan watak seseorang itu berubah karena faktor lingkungan. Karena dia tinggal bersama seseorang yang buruk, buruk akhlaknya. Nah, kemudian faedah yang kedua adalah pentingnya kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada si istri berupa tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman dan seterusnya muasyarah bil ma'ruf yaitu bergaul dengan pergaulan yang baik. Kenapa demikian? Dikarenakan ternyata tatkala kita memberikan nafkah kepada istri, maka itu lebih baik dibandingkan kita memberi naf memberi infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberi infak untuk orang fakir, orang miskin. Iya. Ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk menyemangati kita lebih memberikan nafkah kepada keluarga kita sendiri. Jangan sampai kita suka bersedekah untuk orang lain tetapi jarang bersedekah untuk keluarga sendi sendiri. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik." Kata Rasulullah SAW, satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, di jalan di fisabilillah di jalan Allah dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan budak dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk orang miskin dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Yang paling besar pahalanya, yang paling banyak pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yaitu istri kamu sendiri sendiri. Fisabilillah untuk membebaskan budak, untuk kepada kita sedekahkan kepada fakir miskin, kepada keluarga, kepada istri, maka yang paling banyak adalah sedekah kepada istri. Nafkah kepada kepada istri. Bahkan sesuap nasi yang kita berikan kepada istri dinilai sebagai pahala, sebagai sedekah. Maka nafkah termasuk ibadah maka tatkala kita memberi, memberikan nafkah juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri dan anak? Karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala agar nafkah kita dinilai sebagai ibadah. Bukan hanya sebagai rutinitas kada, rutinitas bari-bari bari kada, tapi niatkan karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita misalnya mencari nafkah karena apa namanya? kita ingat bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mencari nafkah kita akan terasa mudah karena kita berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu perempuan yang pertama, ya cukup menyedihkan ya. Dia mensifatkan suaminya seperti ini. Dan memang suaminya memang seperti itu, makanya dia belak dia belak-belakan. Kemudian yang kedua. Perempuan yang kedua mengatakan Zawji la abuthu khabarahu inni akhafu la adharahu in azkurhu azkur ujarahu wa bujarahu. Perempuan yang kedua mengatakan suami suamiku saya tidak menceritakan keadaannya. Ini kalau seandainya kalau dia ceritakan maka dia akan menceritakan yang panjang tetapi sisi yang buruknya saja. Makanya dia tidak mau menceritakannya. Inni akhafu alla adharah saya takut saya tidak akan memberhentikannya, memberhentikan cerita tersebut. Jika saya ceritakan, maka saya akan menceritakan apa? Ujarohu. Ujar maksudnya apa? Urat yang ada di wajah. Seandainya saya menceritakan tentang dia, maka saya akan seakan-akan saya menceritakan tentang urat yang keluar di mana? Di wajah. Dan juga urat yang keluar di tubuhnya. Ini pian sudah menebak ini. Ini pujian kah? Sebaliknya kah? Sebaliknya ya. Maka kata Syekh mengatakan, tasifu zaujaha bi annahu katsirul ma'ayib. Si istri ini, perempuan yang kedua ini, dia menyebutkan sifat suaminya banyak sekali aibnya. Saking banyaknya dia tidak mau menceritakan. Padahal kan harus belak-belakan ya, tapi juga tidak tidak mau saking banyaknya. Walau annaha fatahatil baba lil hadis an ma'ayibihi lakana hadithu tawilan dan seandainya perempuan tadi membuka pintu untuk menceritakan seluruh aibnya maka akan ceritanya sangat panjang kenapa aibnya sangat bah banyak dari A sampai Z dikisahkan tapi si istri ini gak mau ya berarti dia tidak komitmen dengan perjanjian sebelumnya kemudian dia mengatakan sesungguhnya aku takut saya, kalau saya ceritakan maka saya akan membongkar semuanya, menyebutkan semua semuanya. Jika saya sebutkan, maka saya akan menyebutkan urat yang ada di wajah dan urat yang ada di tubuh. Nah, ini juga menunjukkan bahwa suaminya ini ya, Tina coba lu buka dulu. Ini menunjukkan seandainya kalau istrinya itu ketahuan membeberkan aib suaminya, maka suaminya akan mentalak dia. Makanya dia tidak menyebutkan, takut ketahuan sua, suami. Intinya adalah bahwa perempuan ini mengeluhkan suaminya yang banyak aibnya dan kaku terhadap istrinya serta tidak murah hati. Ya tidak tidak pemaaf. Kalau ketahuan membeberkan aib suaminya maka dia akan ditalak. Ya penyarikanlah. Dan ketika misalnya ada seseorang yang marah, maka urat yang ada di leher kelihatan. Nah, pengencangan urat dulu ya. Itu berarti lagi lagi lagi marah ya. Nah, seperti itu. Maka akhirnya perempuan yang kedua ini tidak komitmen dengan janji yang sebelumnya tadi untuk membeberkan apa? semua rahasia suaminya. Kenapa? Karena dia takut kalau ketahuan maka dia akan di, diceraikan. Kemudian yang ketiga, faidahnya adalah uh, iya tetapi walaupun dia demikian, perempuan ini tetap bertahan dengan suaminya. Dia tetap bertahan dengan suaminya. Nah, di sini ada faidah, sebuah faidah bahwasanya seorang istri itu dianjurkan untuk bersama suaminya sekalipun suaminya memiliki beberapa aib, beberapa kebu keburukan. Ya tentulah kita para laki-laki tentu banyak mempunyai kebu keburukan. Tetapi juga tatkala kita tahu bahwa kita terkadang ya enggak baik-baik amat dengan istri, maka harus diimbangi dengan kebaikan, harus ditutupi dengan kebaikan. Standarnya adalah kita sebagai suami kan terkadang kita punya watak ya, punya watak yang sulit untuk di dirubah, entah sering sarik, dikit-dikit marah ya. Terkadang kita suka menyinggung dan macam-macam, maka diimbangi dengan dengan kebaikan. Standarnya adalah kita berusaha menunaikan hak istri. Itu kebaikan standar sua, suami muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan yang baik, kemudian memberikan nafkah, mendidik, ya. Maka itu yang diharapkan dari si istri kita menunaikan hak mereka. Kemudian langsung yang ketiga, wanita yang mengatakan yang ketiga mengatakan zaujil asyannaq in antik utallaq wa in askut nuallaq ya. Dia mengatakan <clears throat> suamiku itu tinggi bahasa Banjarnya pancau tinggi banar Pancau. Jika aku berkata-kata, maka aku akan dicerai. Dan jika aku diam, maka aku akan digantung. Nah, ini dia dengan bahasa kinayah juga, bukan dengan bahasa eh, apa namanya terang-terangan menyebutkan sifat suaminya. Suamiku tinggi, jika aku berucap maka aku akan dicerai dan jika aku diam maka aku akan digantung. Digantung di bawah lombok, nah kada, bukan itu maksudnya. Kata Syekh mengatakan, At-tawil tulan mazmuman. Suaminya ini tinggi tapi tinggi yang bentuknya enggak bagus ya, sehingga dicela. Memang dia tinggi, tetapi tingginya itu bukan melambangkan keindahan. <laughs> ya pancau lah. Tinggi banar kayak itu nah. Dilihat itu tidak enak ya. Kan sebagian laki-laki kalau ketika dia tinggi kemudian badannya bagus, fisiknya bagus kan indah pula, bagus. Tetapi ada yang tinggi tetapi tidak enak dilihat. Ini maksud dari si perempuan yang ketiga. Memang dia tinggi tetapi tidak menunjukkan keindahan. Kemudian selain itu, fahuwa ala ghairi akalin, wa ala ghairi razanah. Kondisinya dia tinggi, dia juga tidak berakal. Maksudnya kada pintar. Dia dengan bahasa yang halus tapi sebenarnya menyakitkan lakinya kada pintar. Lakinya tidak tidak pintar. Dan juga ghairu razanah, tidak bijak, tidak cerdas dan tidak tidak bijak. In antik utallak. Jika saya berkata-kata maka saya akan ditalak. Maksudnya apa? Jika saya mengatakan sedikit tentang ceritanya, tentang aibnya, tentang pergaulannya, maka saya akan ditalak. Ini suami yang apa namanya? suka terburu-buru ketika mendengar sesuatu dari suaminya tentang aibnya kah, tentang keluhannya kah, maka istrinya bisa di bisa ditalak. Dan jika saya diam, maka saya akan digantung. Maksudnya apa? Jika saya akan diam, artinya tidak menceritakan aib suaminya, maka kehidupan saya pun juga akan semacam terpaksa karena suaminya juga sedikit kebaikannya. Sehingga kalau dia tinggal pun ya hidupnya juga akan terkatung-katung tidak jelas. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh mengatakan, "Wa akuna indahu mithlal mu'allaqah allati lam yutalliqha zawjuha fatankihu zawjan ghairahu." Dan saya di sisinya ya, seperti seseorang yang digantung hidupnya yang dia tidak mentalak saya, kalau saya ditalak maka saya menikah dengan suami yang yang baru dan juga saya tidak akan mendapatkan hak pernikahan. Jadi hidupnya tergantung. Hidupnya tidak ditalak, kalau ditalak kan bisa menikah dengan suami yang lain. Kemudian dia tinggal bersamanya, tetapi tinggal bersama suami ini apa? Tidak mendapatkan hak pernikahan. Nah, ini juga apa Pak? Tentang eh, keburukan lagi. Yang kedua ini juga tentang buruknya su suami. Jadi, jadi perempuan-perempuan ini yang maju ya, hendak mana berkisah sudah tentang keburukan sua, suaminya. Kemudian yang ketiga ya, perempuan ini kan mengatakan suaminya tinggi. Di sini Syekh cuma membahas sebuah satu tafsir saja. Maksudnya apa? Memang badannya tinggi tetapi tinggi yang tidak enak dipandang. Kemudian selain itu dia tidak pintar dan tidak bi tidak bijak. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa penafsiran tentang makna suami tinggi ini. Yang pertama, maksud dari wanita tersebut adalah untuk mencela suamiku tinggi. Tapi nada celaan bukan nada pujian. Karena ketinggian pada umumnya indikasi sebuah kebodohan. Ya, sebuah kebodohan. Ujar Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, beliau apa namanya menukilkan perkataan-perkataan penafsiran dari para ulama. Jadi kata beliau, wanita ini sebenarnya untuk mencela karena ketika seseorang itu tinggi, pancau itu indikasi kebodohan. Kenapa? Karena kalau orang itu tinggi, ini istilah ya. Kalau orang itu tinggi, otaknya lebih jauh dari hatinya. Otaknya lebih jauh dari hati. Maka semakin jauh semakin bodoh. Ini istilah ya. Jadi maksud dari wanita ini apa? Untuk menjelasi suaminya. Dia tinggi tetapi dia tidak tidak pintar. Kemudian yang kedua, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengutip perkataan Al-Asma'i bahwa Al-Asma'i mengatakan sang wanita ini ingin menjelaskan bahwa suaminya tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan kecuali hanya postur tubuh saja tinggi. Cuma itu yang dia bisa banggakan. Lakiku tinggi, yang lain pang kadada lagi. Nah, seperti apa yang bisa diharapkan dari seseorang yang ya mungkin kalau anak ambil ambil yang tinggi kawal itu nah. Tapi sesuatu yang lain tidak bisa menjadikan apa? istri ini bangga dengan suaminya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Al-Anbari mengatakan bahwasanya bisa jadi perempuan ini ingin memuji penampilan tubuh suaminya. Dia memang bagus tubuhnya, tapi akhlaknya tidak baik. Penafsiran yang ketiga, bisa jadi perempuan ini memang ingin memuji suaminya, bagus tinggi orangnya, tetapi akhlaknya bu, akhlaknya buruk. Ya. Kemudian tafsiran yang keempat, Abu Sa'id Ad-Dorir dia mengatakan yang benar, ya, yang sahih adalah maksud dari tinggi suaminya keras dan tegas. Suaminya keras dan tegas. Jadi kalau suaminya masuk rumah seakan-akan berada di pengungsian militer, di kamp militer harus tegas, harus disiplin, masak jam si ini, mandi jam si ini, tegas dan keras kepada si kepada si istri. Sehingga istrinya takut untuk berbicara di di hadapannya. Ya. Kemudian faidahnya adalah di e, istri yang ketiga ini ada sebuah faidah yang sangat bagus. Suami yang baik, suami yang soleh adalah suami yang dekat kepada istrinya yang istrinya itu suka berkisah-kisah kepada suaminya, bukan takut diceraikan kalau menceritakan keluhan-keluhan si si istri. Jadi so, eh, suami yang soleh adalah suami yang dekat kepada istrinya. Sangat bagus seandainya istri itu menjadikan suaminya tempat berkisah. Berarti apa? Si istri sudah menghormati dan mengakui suaminya karena dijadikan sebagai tempat curhat. Coba istri itu berdiam aja di rumah, kadang pun berkisah. Berarti dia menganggap suaminya bukan tempat terbaik untuk bercerita. Dia tidak mengakui suaminya seperti itu. Maka bagus, sangat bagus kalau istri kita banyak berkisah. Kemudian kalau berkisah, harus yakin berkisah, aku sudah tahu. Nah, jangan. Walaupun pian sudah tahu, biar aja hanya berkisah. Biar, biar aja berkisah sampai teguring ke istri ada bapak. Kita menghormati si si istri. Tadi kan disebutkan bahwa termasuk berlemah-lembut suaminya adalah suami itu mendengarkan kisah cerita ucapan dia mendengarkan dengan pendengaran yang baik, dia menyimak dia. Walaupun kita sudah tahu ceritanya apa-apa. Bapak. Ya, ya, Ayo pura-pura kada tahu aja. Ini termasuk dalam rangka apa? Berlemah lembut kepada si kepada si istri. Bagus kalau saat ini istri itu banyak berkisah. Berarti dia menganggap suaminya bisa menjadi solusi untuk dia, menjadi pendengar yang baik. Coba pian bayangkan istri itu nggak berkisah sedikit pun di rumah. Padahal ceritanya banyak. Biasanya pelariannya kemana? Kalau kita ini wataknya suka bercerita, baik, Benar. Makanya kenapa banyak banyak dosa itu lewat mulut? Karena kisah itu, cerita gibah macam-macam. Karena kita apa tidak ingin cerita itu disimpan, kisah-kisah itu disimpan, ingin disebutkan terus. Watak kita seperti itu. Nah, maka kalau seandainya si istri ini menyimpan cerita dia, ya apa yang dia simpan dia tidak mau sebarkan kepada suaminya, berarti dia menganggap suaminya bukan tempat yang baik untuk menjadi pendengar. Biasanya dia cerita kepada kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Yang ditakutkan dia cerita kepada mantan yang dulu. Nah, lagi cekcok lawan suaminya, datang yang dulu. Maka naudzubillah min dzalik ya. Jadi intinya adalah faidah ini menunjukkan bahwa suami yang soleh adalah suami yang dekat kepada istrinya yang bisa menjadi tempat untuk mencurahkan hati si si istri dan bukan yang ditakuti oleh si istri. Intinya apa? Jangan sampai kita memberikan kesan istri itu takut berkisah lawan kita. Kita memang seorang yang kita kan dituntut untuk menjadi orang yang berwibawa, iya jujur. Tapi jangan sampai kita memberikan kesan istri ini dia takut bercerita lawan kita. Berarti kan nggak terbuka ya, dia menjadi tidak tidak terbuka dan tertutup untuk kita, malah terbuka untuk orang lain. Berarti dia menganggap orang lain lebih penting daripada suaminya sendiri, suaminya sendiri. Kemudian yang keempat. Uluni uluni kayak harap banu pandir lah. Padahal sama aja Bang sejujurnya. <laughs> sama-sama berusaha, sama-sama anak baik kayak itu nah. <laughs> ini ulin ini teori malah. Ya seperti ini ilmunya. Adapun prakteknya maka kita harus berjuang masing-masing. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan kita seperti Rasulullah, akhlaknya baik kepada para istrinya ya. Kita masing-masing berjuang baik. Ini ini teori yang Allah sampaikan teori. Ini ilmunya kalau kita seandainya berkeluarga, baik berkeluarga yang hanyar atau yang sudahlah, sudah lawas ya seperti ini ilmunya. <laughs> Ya. Kemudian yang keempat Yang keempat mengatakan zauji kalai litihamah la wala qurrun wala makhofata wala sa'amah. Suami eh suami, istri yang keempat mengatakan, suamiku itu seperti malam tihamah. Malam tihamah itu suatu daerah. Ada yang mengatakan itu adalah gunung. Ada yang mengatakan adalah mantiqah kawasan. Jadi ulun bacakan dulu, suamiku seperti seperti malam di daerah tihamah yang tidak panas dan juga tidak dingin yang tidak ada ketakutan padanya, yang tidak bosan tinggal di sana. Ini ungkapan yang bagus dari si istri. Ini baru sedikit mulai tentang pujian-pujian sebelumnya, mahantak tarus. Ini yang ini yang bagus-bagusnya lah. Tapi nanti di akhir-akhir ada pulang yang buruk-buruknya. Jadi sebelas perempuan ini banyak berkisah buruk dibandingkan bah baiknya. Kemudian tapi bagusnya sebelas perempuan ini mereka membahasakan dengan ungkapan bukan dengan belak-belakan ya. Suamiku kayak ini, kayak ini, enggak, tetapi dia dengan bahasa bahasa kiasan. Yang keempat mengatakan suamiku seperti malam tihamah. Tihamah adalah al-mantiqah al-munkhafidah bainal bahril ahmar wa jibalil hijaz wal yaman. Tihamah adalah sebuah kawasan yang rendah antara laut merah dan gunung-gunung Hijaz dan Yaman. Ada namanya tempat Tihamah. Nah, makanya ketika orang yang berada di ketika orang itu asalnya tihamah, maka dia bernisbah at-tihami. At-tihami, ya. Misal al syaif at-tihami, berarti dari tihamah. Tihamah adalah kawasan yang rendah antara Laut Merah. Laut Merah itu bukan cuma berada di Mesir. Jeddah pun Laut Merah namanya. Dia panjang, Pak. Mesir ada juga namanya Laut Merah, memanjang sampai ke Arab Saudi. Jeddah ada juga namanya Laut Laut Merah. Kemudian dan gunung Hijaz, Hijaz sekarang Mekah dan Madinah dan juga ya Yaman. Nah, perempuan ini yang keberapa? Yang keempat ini menyerupakan suaminya seperti malam di kawasan Tihamah. Apa itu sifat malam Tihamah? Maka sifatnya adalah Tihamah lahardun harrun wala cuacanya tidak panas dan juga tidak dingin, yaitu sedang sedanglah tidak terlalu panas dan tidak terlalu di, dingin. Nah, fakadzalika zaujuha, maka demikianlah suaminya itu. Eh, tidak tidak kasar dan juga tidak sangat lembut, pertengahan. Ya, per, pertengahan. Fahuwa mu'tadilun fi tasarrufatihi wa mu'amalatihi maha. Maka suaminya ini sedang pertengahan tatkala dia bergaul kepada istrinya dan juga berinteraksi kepada istrinya. Artinya tidak kasar dan juga tidak sangat lembut tetapi pertengahan ya. Sehingga tatkala suaminya ini pertengahan ya, artinya ya tidak kasar dan tidak juga sangat baikan tapi pertengahan. Wala khaf wala makhafata. Dia tidak takut kepada suaminya. Maksudnya apa? Tidak takut dari keburukan suaminya karena suaminya pertengahan ya. Baik, masih bah, masih baik. Kemudian wala sa'amah dan tidak bosan. Maksudnya apa? Tinggal bersamanya tidak membosankan karena dia apa? Orang yang tidak kasar. Dia adalah orang yang pertengahan, baik orangnya bah, baik. Nah, ini apa? Perempuan yang keempat ini mensifatkan suaminya dengan tihamah tadi, yang mana cuacanya sedang, tidak panas, tidak dingin. Kemudian suami, si istri tidak takut tinggal bersama suami, bercerita silahkan, ya tidak menjadikan dia takut. Kemudian juga tidak membosankan tinggal bersama suami. Dia betah terhadap suaminya karena dia muktadil, laki-laki yang baik. Ini yang keempat. Yang kelima. Ini antara buruk dan antara baik ya. Yang kelima mengatakan zauji in dakhala fahida wa in kharaja asida wa la yas'alu amma ahida. Perempuan yang kelima ini mengatakan suamiku jika masuk rumah seperti macan. Hmm, Ayubian. Seperti macan. Dan jika keluar maka seperti singa. Macan beda dengan singa apalah? Macan beda dengan singa. Jadi singa itu, afwan, macan itu kalau sudah dia balik ke kandang atau tempat persembunyiannya biasanya guring. Biasanya gu guring. Ini antara sifat baik atau sifat sifat buruk. Para ulama juga berbeda pendapat tentang makna ini. Suamiku jika masuk ke rumah seperti macan, artinya tatkala dia masuk ke rumah itu ya diam, tidak memperhatikan kondisi di dalam rumah. Nah, maknanya bisa baik atau buruk. Maknanya bisa dia tatkala masuk ke dalam rumah seperti macan tidak menyebutkan aib sehingga keluar rumah. Enggak. Dia orangnya menjaga rahasia. Yang dia dapati di dalam rumah dia tidak sebarkan ke keluar. Itu makna yang pertama, bagus. Makna yang kedua adalah jika dia masuk seperti macan, dia tidak peduli apakah bininya sedihkah, ada sesuatu yang apa namanya menyebut, menyebabkan suaminya eh, istrinya galau, dia tidak bertanya, tidak ber, seperti macan berdiam aja. Tidak peduli dengan kondisi istrinya. Hmm. Beli kurung langsung guring ya. Kada tahu siapa ini bini ya. Mungkin seperti itu. Tidak apa tidak peduli cuek dengan kondisi si si istri. Balik langsung guring. Bangun pagi begawi pulang, malam guring kayak itu terus ya. Maka ini ya kadang kada baik juga sebenarnya di dia makan ya, dia makan dingin terhadap si istri. Dan jika dia keluar, maka seperti singa. Dia pemberani ya. Dan tidak bertanya apa yang telah diperbuatnya. Artinya dia tidak minta apa namanya minta minta koreksi atau uh, dia tidak mau istrinya ikut campur dengan permasalahan permasalahan dia kemudian dan macan itu kuat namun suka tidur macan memang kuat tapi ketujuh guring ada dua kemungkinan makna yang terkandung dari perkataan wanita yang kelima ini yang pertama adalah pendapat yang pertama ini mayoritas para ulama ini adalah pujian ini adalah pu pujian yaitu suaminya jika masuk ke dalam rumahnya menemuinya maka dia seperti macan yang kuat yang menerkam dengan dengan kuat. Maksudnya adalah suami ini mencintai dia. Suaminya mencintai si istrinya. Buktinya suaminya suka nah, suka apa Abu Akilah? Suka berhubungan badan dengan si istri. Berarti masih mencintai si istri. Bayangkan seandainya suami itu tidak selera kepada istrinya. Ketika nafsu lagi memuncak, kemana melampiaskan? Kalau kada, kalau tidak yang kepada yang halal, kawin pulang, atau misalnya kepada yang haram, dia selingkuh. Maka <clears throat> seandainya si suami tidak berselera lagi kepada istri, makanya kan para istri itu diperintahkan, dianjurkan untuk bersolek di rumahnya. Untuk apa? Menarik suaminya. Iya. Takutnya apa? Tatkala berjalannya pernikahan dengan lama, kemudian suami tidak berselera dengan istri. Sedangkan kita laki-laki ini kerjanya di luar. Tatkala kerja di luar kita sering berinteraksi dengan perempuan. Kadang syahwat naik. Kalau tidak berselera, kemana menyalurkannya? Maka suami pindah mau pulih ke rumah. Anak pada macam-macam, kadwani. Akhirnya puasa kadhakun juga. Apa yang kau digawi suami kasihan. Jadi tatkala syahwat itu terpendam, tidak bisa dilampiaskan, itu bahaya ya. <laughs> itu bahaya bagi bahaya bagi kesehatan si si suami. Nah, ini menunjukkan yang keberapa? Yang keempat ini suaminya sayang terhadap si istri. Kan bagaimana caranya? Ini bagi kita para suami ya. Bagaimana caranya kita tetap istri kita tetap menarik di mata kita? Caranya apa Abu Akila? Menundukkan pandangan itu caranya. Menundukkan pandangan. Karena tatkala mata kita para laki-laki ini melihat sesuatu yang cantik, yang indah, bahkan dikoleksi di HP, di screenshot misalnya. Melihat yang haram terus akibatnya yang halal terasa tidak enak lagi. Terasa tidak nikmat lagi kenapa? Karena sering melihat yang haram. Akibatnya dia tidak berselera kepada si istri. Di samping juga ternyata istrinya tidak menjaga kebersihan. Kadang gosok gigi misalnya, kadang mandi, maka apalagi seperti itu sudah suaminya jelalatan, istri juga tidak apa? Tidak memperbaiki penampilannya. Maka semakin dijauhi oleh si si suami. Kayaknya kita cukupkan sampai di sini pala. Lencana ulun subuh ini habis sampai 11. Tapi ternyata sampai 4 4 aja. Eh, sampai 5, sampai 5. Ini kan juga belum habis ulun jelaskan. Allah alam bisawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat ya. Dan ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ini cerita orang lain, tapi nanti di inti pembahasan ada poin-poinnya bagaimana bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperlakukan istri-istrinya tidak seperti para suami yang diceritakan buruk oleh si si istri ya.